Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd. Ikhwani fid din azzani wazakumullah. Kemarin terakhir kita ambil adalah seputar marfu' dan juga maqtu'. Sebutkan pantunnya barakallahu fikum antum. Wa ma udhifa Belum antum? Naam, antum? Apa? Itu ada domahnya, dibaca domahnya. Bama udhifa lin nabiyil marfu'u. Bama li huwal maqtu'u. Coba. Ulangi. Ulangi, bismillah. Wa ma? Ala wala bas. Ayo antum. Antum. Ayo. Ayo.

Yang domah di domah cara baca pantun seperti itu. Jangan disukun. Kalau disukun memang asli sukun nggak masalah, tapi kalau asli domah di domah biar sajaknya itu ya istilahnya itu biar bacaannya itu tepat dan juga bagus itu ya, sesuai dengan apa? lantunannya. Wa ma falin nabiil marfu'u wa ma litabi'in huwal maktu'u Seperti itu. Naam. Qala al mu'allifu asbahullah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimatullah alaih. Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu eh, Al-Utsaimin rahimatullah alaih kata beliau setelah beliau menyebutkan contoh daripada hadis-hadis marfu' nah barakallahu fikum kita lihat sekarang wa hal ma fu'ila fi waqtihi aw qila fi waqtihi yakunu marfu'an ini ya apakah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah di waktu beliau masih hidup atau yang dikatakan di waktu beliau masih hidup itu dikatakan marfu' Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya itu ada orang yang menyandarkan perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah. Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang menandar, menyandarkan apa? Eh, suatu ucapan itu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, barakallahu fikum. maka dikatakan marfu' atau tidak? Nah, pun kita katakan in 'alima bihi fa marfu'. Apabila orang tersebut mengetahui dengannya, masih Rasulullah itu misalnya waktu itu pekerjaan dilakukan Rasulullah mengetahui, maka marfu. Maksudnya gini. Ada suatu pekerjaan, perbuatan dilakukan di waktu Rasulullah masih hidup. Itu dihukum marfu atau tidak itu loh. Kita katakan in anima bihi, kalau Rasulullah tahu perbuatan tersebut, melihat, tahu, maka dihukum marfu. Karena Rasulullah enggak ngingkari. Ya enggak? Nah, enggak ingkari. Li'annahu yakunu qad aqarra dzalik karena bisa jadi Rasulullah mengakui mengakui memperbolehkan perbuatan tersebut. Buktinya nggak ada pengingkaran gitu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Seperti misalkan kalau disandarkan misalkan mereka segenap para sahabat memakan binatang apa? dob misalkan. Nah, memakan binatang apa? dob dob itu bukan biawak ya. dob itu lain. Kalau antum nanti ke Yaman bisa lihat sendiri bisa memastikan beda dengan biawak. Nah, jadi yang ngartikan dob itu biawak kurang tepat sebenarnya. Nah, ya. Dab itu semacam hewan dia itu apa? Dia hidupnya biasanya di tempat-tempat padang pasir. Eh, jadi yang dia makan tuh duri durian. Duri durian lah maksudnya ya? Duri duri itu makan makan makanannya. Minumnya itu sekali minum tahan lama sekali. Besarnya itu kurang lebih adanya segini. Nah, mungkin ada lebih besar lagi. Dan gak galak dia. Coba kalau biawak coba antum dekatin coba. Eh, kalau antum lihat biawak bagaimana coba? Eh, yang dimakan biawak apa lagi? Jadi makan biasanya bangkai-bangkai, kadang berani makan juga istilahnya. Nah, intinya bangkai atau yang semisal dengan itu. Tadi beda biawak dengan apa? Dengan top itu ya. Kesimpulannya apa? Barakallahu fiikum. Saat itu segenap para sahabat memakannya dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Nah, kemudian ketika tidak mengingkari tersebut, nah hadis yang misalkan posisi disebutkan nama Rasulullah SAW di situ, itu bisa dikategorikan marfu'. Paham ya? Nah, karena apa? Karena menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak mengingkari dan juga eh, mengakui bahwasanya perbuatan tersebut diperbolehkan. Itu contohnya. Kita lihat di sini. Wa illam ya'lam bihi, namun jika Rasulullah tidak mengetahui perbuatan tersebut, jadi perbuatan dilakukan di zaman Rasulullah masih hidup, tapi Rasulullah enggak mengetahui itu loh, enggak melihatnya, tidak mengetahuinya. Falaysa marfu'in, maka tidak dikatakan marfu' li'anna hulam yudhaf ilaih dikarenakan tidak disandarkan kepada Rasulullah SAW. alaihi wasallam 'ala al sahih tapi itu hujjah menurut pendapat yang sahih kenapa hujjah karena perbuatan sahabat paham ya? perbuatan sahabat manakala tidak berseberangan dengan apa e, tidak berseberangan dengan sunnah Rasulullah SAW tidak berseberangan dengan syariat maka dikatakan hujjah itu ucapan sahabat perbuatan sahabat Nah, wa wajhu kauni hujjatan iqrarullah iyyahu. Ini diantaranya. Dan sisi nah keadaan ucapan tersebut atau perbuatan tersebut dikatakan hujjah, argumen jadikan argumen atau hujjah dalil. Itu adalah apa? Na'am barakallahu fikum penetapannya Allah taala terhadapnya. Allah taala menetapkan itu boleh gitu loh. Tapi apa posisinya Rasulullah tidak mengetahui perbuatan tersebut kita lihat. Wa dalilu ala hadza, dalil mengenai hal ini, antum pahami baik-baik ini ya anna sahabat radhiyallahu alaihim bahwasanya segenap para sahabat yang Allah telah meridhai mereka semuanya ihtajju bi iqrarillahi lahum fi ba'di ma yaf'aluna mereka berhujjah berdalilkan dengan apa dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka jadi Allah taala menetapkan itu boleh gitu loh dengan apa dengan Allah taala tidak menegur tidak pula melarang gitu nah pada sebagian apa yang mereka kerjakan para ulama ini mereka berhujah apa? Mereka berdalilkan dengan apa? Dengan enam ketetapan yang Allah Taala berikan kepada mereka pada sebagian perkara-perkara yang mereka kerjakan. Walam yungkar alaihim dalik dan perbuatan mereka nggak diingkari. Berarti kan boleh. Kalau seandainya nggak boleh, Allah Taala mengingkari. Mungkin dengan apa? Dengan Al-Qur'an atau yang ada dalam As-Sunnah Rasulullah menyebutkannya. Apa maksudnya itu ya? Ya, nah kita lihat. Kama qala Jabir radhiyallahu anhu sebagaimana yang diucapkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Dahulu kami melakukan azl dalam keadaan Al-Qur'an turun. Azl itu globalnya, antum pahami baik-baik. Globalnya itu eh, enggak perlu panjang lebar ya. Globalnya itu adalah apa? Seorang suami istri berhubungan badan kemudian mengeluarkan air maninya di luar. Paham itu globalnya seperti itu. Sudah ya, paham ya insyaallah ya. Nah, ini perbuatan ini dianggap apa? marfu'. Naam, dianggap marfu'. Naam. Kenapa? Karena Allah taala jelas menyaksikan posisi Al-Qur'an turun. Kalau seandainya perbuatan itu dilarang, misalnya apa akan diturunkan dalam Al-Qur'an larangan mengenai azl. Paham maksudnya ini ya? Paham belum, Asif? Paham insyaallah ya? Paham insyaallah ya? Eh, jadi azl itu nah barakallahu fikum hingga saat ini hingga bahkan apa tidak ada larangan itu diperbolehkan. Nah, ini lihat ini. Kunna na'zil wal Qur'anun yang Dahulu kami melakukan azl dalam keadaan Al-Qur'an turun. Posisi Al-Qur'an turun itu maksudnya apa? Ya? Maksudnya kan posisi wahyu itu masih ada gitu loh. Kalau seandainya perbuatan azil itu waktu itu dilarang, misalnya Allah Taala menurunkan wahyu larangan tentang azil tersebut. Tapi buktinya apa? Enggak dilarang. Paham belum? Paham belum ini? Posisinya Rasulullah enggak mengetahui kalau mereka mengerjakan seperti ini. Nah, kita lihat. Wa kana al-Qur'anu yanzil fi ahdin Nabi sallallahu alaihi Dahulu Al-Qur'an Karim itu masih turun Ya, pada zaman Rasulullah SAW maksudnya wahyu masih ada, masih istilahnya apa turun gitu loh. Kalau seandainya dilarang misalnya akan turun wahyu tentang larangan asal tersebut. Paham belum? Tapi ternyata enggak ada larangan. Maka annahum yaqulun seakan-akan mereka mengatakan, lakukan kana hadzal fi'lu haraman lanahan lanahallahu anhu fi kitabih." Kalau seandainya perbuatan ini adalah haram, niscaya Allah telah melarang di dalam Al-Qur'an. Tapi dilarang enggak? Enggak ada larangannya. Au auha ila rasulihi sallallahu bidzalik atau Allah taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu dengan apa? Dengan larangan tersebut. Li'annallaha la yuqirrul haram. Karena Allah taala tidak akan menetapkan untuk mereka suatu perkara yang haram. Ya, tidak akan apa? Menetapkan maksudnya bagaimana? Menyetujui perbuatan mereka manakala itu adalah haram. Paham belum maksudnya nih? Jadi ini syahidnya apa syahidnya? Syahidnya Rasulullah SAW tidak menyaksikan perbuatan mereka tapi Allah Subhanahu wa taala apa? Posisinya mengakui eh barakallahu fikum menetapkan dan juga menyetujui apa yang mereka lakukan dalam keadaan tidak mengingkari. salah nih ya, menunjukkan perbuatan tersebut diperbolehkan. Wa dalilu ala dzalika qawlu ta'ala dalil yang mengenai hal tersebut adalah firman Allah taala yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna Allah. Mereka bisa saja sembunyi dari pandangan manusia tapi mereka tidak akan bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Dalam keadaan Allah taala senantiasa bersama mereka. Kebersamaan apa ini? Ilmu dan pengawasannya. dan nah, ketika apa? Ketika kalian atau ketika mereka bermalam, eh, ketika mereka tidur malam atau bermalam dalam keadaan apa? Nah, barakallahu fikum eh, membawa suatu ucapan yang tidak diridhoi. Paham belum itu? Nah, barakallahu fikum, mahum soalnya ya. Jadi manusia itu bisa ada Eh, sembunyi dari pandangan manusia tapi tidak akan bisa sembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Fa haula'il ladzina bayyatu ma la yardahu Allah taala minal qaul qad an ayunin nas. Mereka-mereka orang-orang yang mereka bermalam eh, dalam keadaan apa? Allah Subhanahu wa taala tidak meridai ucapan yang ada pada mereka, mereka bisa jadi sembunyi dari pandangan atau mata-mata manusia. Walam ya'lam biha bihimin nas. Eh, manusia tidak mengetahuinya Walakin lama kana fi'luhum ghairu mardiyan allah ta'ala angkarallahu alaihim dzalik. Akan tetapi tatkala perbuatan mereka itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala pun mengingkari perbuatan tersebut. Syahidnya bagaimana berarti syahidnya? Nah, syahidnya fadalla hadza, maka penjelasan ini menunjukkan ala anna ma fu'ila fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkirhu Allah taala fa inna hujjah. Paham insyaallah ya? bahwasanya semua perkara yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW dan Allah Taala tidak mengingkarinya maka itu adalah apa hujjah nana la nusamihi marfu'an ini nah apa ya akan tapi kita tidak menamakan itu marfu hujjahnya hujjah cuma enggak dikatakan marfu karena marfu syaratnya tadi dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadzalika li'annahu la tasihhu nisbatuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam karena yang demikian itu tidak benar kalau kita nisbahkan kepada siapa Rasulullah SAW. Rasulullah nggak menyaksikan. Ya enggak? Kisahnya Jabir bin Abdullah Rasulullah tidak menyaksikan sehingga kalau kita nisbahkan kepada Rasulullah enggak tepat gitu ya. nggak tepat. Tapi hujjah. Kenapa hujjah? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengikarinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena posisinya saat itu ketika mereka Azal itu Al-Qur'an masih turun. Maksudnya bagaimana? Wahyu itu masih turun. Kalau seandainya haram saat itu pula, Allah taala akan mengingkarinya dan juga nah mungkin mengingkari secara langsung dalam Al-Qur'an Karim atau apa melalui wahyu yang Allah Taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mahum salam ya. Ayo. Wa inna masumiyal marfu' marfu'an lirtifa'i martabatihi. Dan hanya saja marfu' itu dikatakan marfu' karena tingginya kedudukannya. Kenapa orang tinggi? Karena sampai kepada siapa? Rasulullah SAW tinggi. Li'anna sanada ghayatuhu an-nabi SAW. Karena sanatnya nah barakallahu fikum berakhir puncaknya sampai kepada Rasulullah SAW. Fa inna hada arfa'u ma yakunu martabatan. Eh, karena sesungguhnya tingkatan yang seperti ini merupakan apa? Tingkatan yang paling tinggi, yaitu sanatnya sampai berakhir kepada Rasulullah SAW. Wa amma ma udhifa ila Allah Ta'ala min al-hadits fa innahu yusamma al-hadits al-qudsi. Dan ada pun yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan atau hadis, maka sesungguhnya itu dinamakan hadis apa? Kudsi, qudsi awil hadits ilahi awil hadits haditha al-ilahi atau dinamakan dengan hadits al-ilahi awil hadits ar-rabbani atau dinamakan juga hadits ar-rabbani ini penting sekali ya ini penamaan sangat bagus jadi terkadang kalau antum jumpai dalam artikel atau tulisan hadits qudsi hadits ilahi hadits rabbani itu sama semuanya mahum sain ya na'am kalian di sini li'anna muntahahu ila rabbil alamin karena sanatnya berakhir sampai puncaknya kepada Rabbil Alamin Rabb semesta alam. Wal marfu'u muntahahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan marfu' itu sanadnya berakhir kepada siapa? Berakhir sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun untuk masalah maqtu' kita tunda pada pertemuan yang akan datang bi idznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.